Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi tafsiri kalamil Mannan Kitab tafsir karya Fadilatul Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala kita masih dalam tafsir surat Al-Baqarah Terakhir kita sampai pada ayat yang ke-107 Kita masuk sekarang insyaAllah ayat yang ke-108 Sampai 110 Qala Allahu tabaraka wa ta'ala Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa as-sabil Wadda kathirun min ahlil kitab, law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha ala kulli shay'in qadir wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi innallaha bima ta'maluna basir Allah Subhanahu wa taala berfirman Am turiduna an tas'alu rasulakum Apakah kalian ingin bertanya kepada rasul kalian dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyusahkan Kama su'ila Musa min qabl Sebagaimana dahulu Musa ditanya oleh Bani Israel dengan pertanyaan-pertanyaan yang aneh. Wa may bil iman dan barang siapa yang mengganti keimanan dengan kekufuran faqad dhalla sabil maka telah sesat dari jalan yang lurus. Wadda kathirun min ahlil kitab Dan banyak dari ahlul kitab Yang mereka ingin Lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara Ingin mengembalikan kalian kepada kekufuran setelah kalian beriman. Hasadam min indi anfusihim karena kedengkian yang ada pada mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq setelah datangnya atau setelah jelasnya al-haq kepada mereka. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrihi maka berilah maaf kepada mereka dan berlapang dadalah kalian sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perintahnya yaitu izinnya untuk memerangi mereka jihad memerangi mereka sabar maafkan mereka ya. dan berlapang dadalah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perintahnya itu perintah untuk jihad Inna Allah ala kulli syai'in qadir Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu atas segala sesuatu Wa aqimus salata wa atuz zakah Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin Kebaikan apa saja yang kalian kerjakan ya, Untuk kalian tajiduhu indallah maka niscaya kalian akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Innallaha bima ta'maluna ta basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kalian kerjakan. Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala <clears throat> berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan ayat-ayat di atas dari surat Al-Baqarah ayat 108 sampai 110. Beliau menjelaskan yanhallahul mu'minina awil yahuda bi an yas'alu rasulahum kama su'ila Musa min qabl wal muradu bidzalika as'ilatu ta'annud wal i'tirad Allah Subhanahu wa taala melarang kaum mukminin atau orang-orang Yahudi ya. untuk bertanya kepada Rasul mereka ya. sebagaimana telah ditanya Musa ya, pada zaman dulu oleh Bani Israel Wal muradu bidzalik dan yang dimaksud dengan pertanyaan yang dilarang di sini yang nggak boleh kita tanyakan kepada Rasul ya, adalah as'ilatu ta'annud wal i'tirad. Pertanyaan-pertanyaan ta'annud ya, wal i'tirad, pertanyaan-pertanyaan yang menyusahkan. Pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan. Pertanyaan-pertanyaan yang aneh yang tujuannya untuk oh, mencari-cari kelemahan. Eh, dikecilkan mungkin dikit ya. Berdengung. <clears throat> Taib. Wa as'ilatul i'tirad ya, pertanyaan-pertanyaan yang bernada protes Ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang dilarang. Kama su'ila Musa min qabal sebagaimana Musa dahulu ditanya oleh Bani Israel dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ya. Nah, bertanya dan meminta perkara-perkara yang aneh. Sampai Bani Israel apa meminta meminta agar bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya Musa perlihatkan Allah kepada kami. Nah, Allah Subhanahu wa taala melarang kaum mukminin ya, dan juga orang-orang Yahud untuk bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang bentuknya seperti ini. Pertanyaan ta'annud dan i'tirab. Pertanyaan yang menyusahkan. Yang tujuannya untuk mencari kelemahan. Ya. Pertanyaan yang bernada protes. Ya. Atau yang semisalnya. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah An-Nisa ayat 153. Allah berfirman. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama. Ahlul kitab bertanya kepada engkau ya Muhammad an tunazzila alaihim kitaban minas sama agar engkau menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka. Jadi pertanyaan nang tang Ahlul kitab meminta ya, kepada Rasulullah SAW agar mendatangkan kitab dari langit, ya, menurunkan kitab dari langit. Fakod sa'alu Musa akbar min dhalik. Dan sungguh mereka, ahlul kitab ini, Bani Israel, mereka telah meminta kepada Musa ya, yang lebih besar dari itu yang lebih aneh dari itu faqalu mereka berkata arinallaha jahrah ya Musa perlihatkan kepada kami Allah dengan sejelas-jelasnya Nah, ini pertanyaan-pertanyaan atau permintaan-permintaan yang pernah disampaikan kepada Musa alaihissalatu wasallam kepada oleh eh, oleh Bani Israel Ahlul Kitab dan inilah pertanyaan-pertanyaan yang dilarang Soal ta'annud wal i'tirad Waqala ta'ala dalam ayat yang lain Allah berfirman Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya in tubdalakum tasukum Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian bertanya tentang sesuatu yang jika dijelaskan maka akan menyusahkan kalian ya Ini juga ayat jelas menerangkan larangan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang aneh. Yang membingungkan, yang akan menyusahkan. Fahadhihi wa nahuha hiyal manhi anha. Pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini dan yang semisalnya inilah pertanyaan-pertanyaan yang dilarang. As'ilatu ta'annud wal i'tirad. Kemudian kala Syekh wa amma su'alul istirsyad wa ta'allum adapun pertanyaan istirsyad pertanyaan dalam rangka meminta bimbingan ya. wa ta'allum atau pertanyaan dalam rangka belajar ya, belum tahu hukum ini hukum itu misalkan ya. pertanyaan yang tujuannya meminta bimbingan atau belajar, fahada mahmudun, maka pertanyaan yang seperti ini terpuji. Qad amarallahu bihi, Allah telah memerintahkan dalam Al-Qur'an untuk bertanya dengan pertanyaan yang seperti ini. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl Fas'alu Ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ta Tanyalah kepada ahlu zikr Pada orang yang berilmu In kuntum la ta'lamun jika kalian tidak tahu ya. Ini perintah dari Allah Untuk kita bertanya kepada orang yang tahu ya. Yang berilmu ya. Maka ini soal Istirsyad wa ta'allum Pertanyaan yang tujuannya meminta bimbingan dan ingin belajar. Pertanyaan seperti ini terpuji. Wa yukarriruhum alaih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyetujui pertanyaan-pertanyaan yang modelnya seperti ini. Kama fi kaulihi sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir dan mereka bertanya kepada engkau tentang khomer dan perjudian. Ini pertanyaan-pertanyaan yang nah bagus ya. Bertanya tentang hukum khomer, hukum maisir, perjudian ya. Dan yang semisalnya. Dalam ayat yang lain, wa yas'alunaka 'anil yatama dan mereka bertanya kepada engkau tentang anak-anak yatim. Bagaimana bersikap tentang eh, terhadap mereka? Apa yang kita harus lakukan terhadap mereka? Wanahwidalik widalik dan pertanyaan-pertanyaan yang semisal itu ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang terpuji karena bentuk pertanyaan adalah soalul istirsha dua taalum Bentuk pertanyaannya adalah pertanyaan meminta bimbingan dan belajar. Ya. Bukan pertanyaan taanut tadi. Ya, pertanyaan taanut atau pertanyaan ektirod nah. pertanyaan yang menyusahkan pertanyaan yang bernada protes ya. sanggahan atau yang semisalnya Kemudian walamma kanatil masailul manhiu anha Ketika pertanyaan-pertanyaan yang terlarang tadi adalah pertanyaan yang tercela Qatasilu bi sahibiha ilal kufur bahkan kadang-kadang membawa pelakunya pelaku pertanyaan ini ya, kepada kekufuran. Ya. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan tersebut membawa orang yang bertanya kepada kekufuran. Qala sebagaimana firman Allah taala, "Wa may yatabaddalil kufra bil iman." Faqad dhalla sabil dan barang siapa yang mengganti keimanan dengan kekufuran, maka sungguh dia telah sesat dari jalan yang lurus. Maka hati-hati dari pertanyaan-pertanyaan yang aneh. Nah, Dan syaitan biasanya membisikkan hal-hal yang seperti ini. Ya. Perkara-perkara yang aneh, yang nyeleneh, ya. Nah, dibisikkan oleh syaitan. Coba tanya ini masalah ini. Tanya tentang ini, tanya tentang itu. Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang mestinya nggak ditanyakan. Ya. Maka orang yang kokoh keimanannya ya, Dia nggak akan bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini Tapi kalau orang yang nyeleneh Yang memang senang yang aneh-aneh ya, Nah Dia senang bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini Bahkan bangga ya, Bisa memunculkan pertanyaan yang model seperti ini Apalagi kalau yang ditanya nggak bisa jawab ya, nah, Bangga pertanyaan-pertanyaan yang leneh, ya, yang aneh, ya. yang bahkan syaitan kadang ya, sampai puncaknya dia menggiring ya, orang yang lemah iman. Nah, agar bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan tentang Allah yang mestinya tidak ditanyakan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu Terus siapa yang menciptakan Allah? Ya Ini pertanyaan yang tidak pantas untuk ditanyakan Ya Jika engkau terbayangi dengan pertanyaan seperti ini ya, Falita'awad billah nah. bertawudlah kepada Allah Bertaubatlah kepada Allah. Ya. Nah, Maka Allah subhanahu wa ta'ala melarang model-model pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. asilatul ta'annud, as'ilatul i'tirad, ya. pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh, yang aneh. Ya. Atau pertanyaan-pertanyaan yang belum terjadi. Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang belum terjadi, yang nggak usah ditanyakan dulu. Nah. Sebagaimana Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Wahai orang beriman, janganlah kalian bertanya tentang sesuatu yang jika dijelaskan ya, akan menjadikan kalian susah. Ya. Apalagi perkara yang belum terjadi gimana kalau terjadi seperti ini, seperti itu? Ya. Yang belum terjadi, ya. jangan ditanyakan dulu. Nanti kalau sudah terjadi, ya. baru kita bertanya, meminta bimbingan, apa sikap kita, dan seterusnya. Kemudian summa akhbaro an hasadi katsir min ahli kitab. Ya. Demikian juga hendaknya menghindari pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya adalah ngetes. Ya. Nah, bukan istirsyad atau bukan ingin tahu sudah tahu sekedar pengen ngetes. Ya. Nah, ini juga nggak boleh. Pertentangan ya. dengan adab. Ada suatu kejadian. Ya. Yang katanya ikhwah Iya. Di suatu daerah, suatu tempat <clears throat> Dia ikhwah Cuman Gak mau belajar sama ustadznya Gak mau hadir di majelis Ustadz setempat Kenapa ya akhi kamu nggak mau hadir di majelis? Nah. Enggak ah. Ya. Saya sudah pernah bertanya kepada ustadz itu satu pertanyaan yang mudah ya. Dan dia nggak bisa jawab. Ya. Dengan alasan ini dia nggak mau hadir di majelis, nggak mau mengambil faidah. Ya. Allahul musta'an. Dia bayangkan kalau orang sudah ngajar kayak gini atau sudah jadi ustadz itu sudah tahu semua ilmu. Ya. Lah ya ikhwah kita ini semua para santri, ya. para pelajar. Kita semuanya sedang belajar. Kalau kita ditanya nggak tahu ya, wallahu alam. Walaupun itu mungkin menurut kamu mudah jawabannya, ya. Wa kulli ilmin alim. Ya. Dan setiap orang yang berilmu di atasnya lagi ada yang lebih berilmu lagi. Ya. Nah, ilmu seseorang ya tafawatun bertingkat-tingkat. Ya. Nah, hanya dengan alasan seperti ini, ya tadi berawal dari apa? berawal dari ngetes. Ya. Nah, jadi bukan minta bimbingan atau karena dia belum tahu, tetapi tujuannya memang murni pengen ngetes. Iya. Ya. Nah. mungkin ya. Mungkin juga ustadznya tahu jawabannya. Ya. Cuman karena Eh, tahu orang ini suka ngetes. Ya. <laughs> sehingga dijawab Allah alam. Nah, ya, karena mungkin tahu ustadznya nggak mungkin ehwa ini nggak tahu hukum ini. Ya. Jadi ada korina mungkin ngetes dia. Ya. Daib. Al-Muhim hindari pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya murni untuk ngetes Beda halnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya untuk belajar atau mengajarkan orang lain. Seperti dalam hadis Jibril. Dalam hadis Jibril, Jibril bertanya tentang Islam, iman dan ihsan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau tahu. Tapi tujuannya apa? Tujuannya untuk mengajari yang lain. Nah, tujuan untuk mengajari yang lainnya karena para sahabat belum paham, belum mengerti detailnya rinciannya. Sehingga Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni 'anil Islam, akhbirni 'anil iman, akhbirni 'anil ihsan." Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dan para sahabat mendengar. Nah. Taib. <clears throat> Illa lil hajah kecuali mungkin kalau ada hajat ya. Pertanyaan yang sifatnya ngetes ya jika ada hajat seperti yang terjadi pada zaman ulama ahlul hadis ya nah yang mereka para perawi-perawi ya maka sebagian para ulama yang satu ke ulama yang lain ngetes nah sejauh mana kesikohan dia dan kekuatan hafalannya ya. jika dia hafalannya bagus ya sikoh ya. Dobet ya, maka diterima hadisnya. Ya. Jadi untuk apa? E, tujuannya untuk e, memastikan apakah ini bisa diambil hadisnya atau tidak. Ya. Dengan bentuk e, mengetes dulu misalkan, ya. atau yang semisalnya. Nah, dan ini terjadi pada zaman dulu ya. Seperti juga pada kisah Eh, siapa? Imam Bukhari ya. Yang dites 10 hadis di diacak-acak. Ya, perawinya diacak-acak, matanya diacak-acak. Baik. <clears throat> Demikian juga mungkin pada zaman sekarang ya, jika ada hajat karena zaman yang sudah tersebarnya eh, uh, fitnah demi fitnah ya Nah, dan tujuannya apa? Tujuannya untuk melihat apakah dia berada di atas manhaj yang benar ataukah tidak. Misalkan. Nah. Oh, di sana ada Ustadz Anu. Nah. Taib. Baru kenal, baru dengar namanya. Katanya salafi ya, dan seterusnya. Ya. Nah, ya mungkin ya, nah, untuk mengetahui dia benar di atas manhaj yang lurus ya atau dia hizbi ya. Mungkin bisa bertanya tentang naam eh, yang berkaitan dengan manhaj ya. Misalkan ya Ustaz menurut antum Ali Hasan Al-Halabi itu seperti apa? Ya. Kalau dijawab, oh bagus ya. Nah, misalkan. Ya, maka hati-hati. Antum udah tahu tentang Ali Hasan Al-Halabi, Isbi, ya. Tapi untuk mengetahui ustadz ini berada di atas manhaj yang benar atau tidak. Nah, sehingga engkau bertanya di pertanyaan itu. Nah, ini kadang dibutuhkan ketika tadi telah tersebarnya fitnah, ya. Nah, Tujuannya agar kita mengetahui apakah dia di atas manhaj ataukah tidak. Taib. Kemudian ayat yang selanjutnya Summa akhbaru an hasadi katsirin min ahli kitab. Ayat yang ke-109 ya. Kemudian Allah mengkhabarkan tentang kedengkian mayoritas ahlul kitab kedengkian mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Wa annahum balagot bihimul hal annahum waddu law yarudunakum min ba'di imanikum kuffar Bahwasannya kondisi mereka itu sampai pada keadaan pengen atau ingin mengembalikan kalian ya, orang-orang ya, beriman kepada kekufuran setelah kalian beriman. Wasa'u fi dzalik dan mereka ahlul kitab berupaya berusaha untuk mengembalikan kaum mukminin kepada kekufuran. Wa a'malul dan mereka mulai membuat makar-makar tipu daya. Wa kaiduhum raji'un 'alaihim, padahal tipu daya tersebut kembali kepada mereka sendiri. Ya. Bahaya tipu daya tersebut kembali kepada mereka sendiri. Hanya saja karena hasad, ya, dengki. Sehingga mereka harus membuat makar-makar, ya, agar kaum muslimin kembali kepada kekufuran. tipu daya yang mereka buat, makar yang mereka buat, roji'un alaihim kembali. Nah. Menghantam mereka. Ya. Kama kala ta'ala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa kala ta'ifatum min ahlil kitab aminu billadzi unzila ala ladzina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un dan sebagian atau sekelompok dari ahlul kitab mereka berkata berimanlah kalian ya. kepada kitab yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman di siang hari. Dan kufurlah kalian ya, di sore hari. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali. Wahada dan ini yang dilakukan oleh halul kitab ini min hasadihim as-sadir amin 'indi anfusihim karena sebab kedengkian yang muncul dari hati-hati mereka ya. sehingga mereka ingin agar manusia kembali kepada kekufuran ya. sehingga mereka memerintahkan agar Naam beriman di siang hari ya. Dan kufurlah di malam hari ya. Fa'amarahumullahu bimuqabalati man asa'a ilaihim ghoyatal isaati bil afwi anhum was Kemudian ya, Allah memerintahkan mereka kaum mukminin ya, untuk membalas perlakuan jelek mereka ya. dengan balasan al-afwu dengan balasan al-afwu ya. memaafkan wasafah dan berlapang dada ya. hatta yati Allah bi amri sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perintahnya. Ya. Ini Allah perintahkan kepada kaum muminin sabar dan maafkan mereka. Ya. Padahal mereka telah berbuat naam isaah, perbuatan yang jelek. goyah isaah, ya. Mengganggu, menyakiti, ya dan mereka ingin menjadikan kaum mukminin kembali kepada kekufuran dan seterusnya. Tetapi Allah masih memerintahkan kepada kaum mukminin untuk memaafkan mereka, maafkan. Wasfahu waliyafu waliyasfahu, maafkanlah dan berlapang dadalah. Hatta yatiyallahu bi amri sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perintahnya. Apa perintahnya di sini? Summa ba'da dzalika atallahu bi amrihi iyyahum bil jihad. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin untuk berjihad memerangi mereka, orang-orang Yahud. Ya. Ahlul kitab. Fasyafallahu anfusal mu'minina minhum. Maka Allah Subhanahu wa taala mengobati hati-hati atau jiwa-jiwa kaum mukminin. Nah. dari gangguan mereka. Ahlul Kitab, Yahud. Faqatalu man qatalu, maka mereka membunuh orang-orang yang mereka bunuh. Wastarqau man istarqau dan mereka menguasai orang-orang yang mereka kuasai. Wajlau man ajlau dan mereka mengeluarkan atau mengusir orang-orang yang mereka usir. Nah, setelah adanya perintah jihad. Innallaha ala kulli syai'in qadir dan sesungguhnya Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Nah, Kemudian setelah hal tersebut, ya, summa amaruhum bil istighal fil waqtil hadir. Telah Allah memerintahkan kepada mereka untuk jihad memerangi Yahud. Nah, yang ini merupakan obat bagi kaum mukminin. Ya. Yang tadinya kaum mukminin diganggu, disakiti dalam keadaan harus memaafkan. Ya, kemudian datanglah perintah jihad. Yang ini merupakan obat bagi kaum mukminin. Ya. Sehingga mereka jihad memerangi orang-orang Yahud bahkan sebagian mereka diusir ya, dari negeri mereka. Kemudian setelah itu Allah memerintahkan kaum mukminin untuk menyibukkan diri di waktu yang ada ya, sholat untuk menegakkan sholat. Allah perintahkan kaum mukminin ya, ketika suasananya aman ya, Allah memerintahkan kepada mereka untuk menyibukkan diri-diri mereka ya, untuk menegakkan sholat. Wa ita'iz zakah untuk menunaikan zakat. Wa fi'li kullil kurubat dan juga untuk melakukan semua perbuatan-perbuatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Itu amal soleh. Ya. Ini yang Allah perintahkan untuk kita menyibukkan diri dengannya. Salat, ya. zakat, ya. dan amal soleh, amal soleh, amal soleh yang lainnya. Wawadahum annahum mahma fa'alu min khairin. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan mereka bahwasannya kebaikan apapun yang mereka kerjakan kebaikan apapun yang dikerjakan oleh kaum mukminin fa innahu la yadhi'u indallah maka kebaikan tersebut tidak sia-sia di sisi Allah ya sekecil apapun kebaikan tersebut ya bal yajidunahu indahu wafiran muwaffaran bahkan mereka akan mendapati kebaikan tersebut di sisi Allah menjadi banyak ya dan diperbanyak Wa man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang dengan membawa satu kebaikan, maka akan dilipatkan sepuluh kali lipatnya. Sehingga kebaikan apapun yang kita kerjakan ya, Baik itu salat, zakat, ya, sedekah ya, zikir, doa ya, dan lain sebagainya dari berbagai macam amalan soleh ya, sungguh tidak akan sia-sia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Allah tidak akan menyia-nyiakannya jika dia ikhlas dan sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan sia-sia di sisi Allah bahkan dia akan mendapatkannya itu mendapatkan kebaikan tersebut wafiran muwaffaran, banyak dan diperbanyak. Qad hafizahu, Allah Subhanahu wa taala telah menjaganya untuk dia panen nanti. inna ya. Innallaha bima ta'maluna basir. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui atau melihat apa yang kalian kerjakan. Allah tahu apa yang kalian kerjakan. Nah, sedikit apapun yang kalian kerjakan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Nah, maka ini motivasi bagi kita untuk kita berbuat kebaikan, ya. Nah, sesuai dengan kemampuan kita. Ya, jangan menunda-nunda untuk berbuat baik, ya. Nah, dan jalan-jalan kebaikan banyak, ya. Nah, tidak hanya sodakoh, ya. Tidak hanya sholat ya, tidak hanya puasa atau yang semisalnya, banyak jalan-jalan kebaikan. Nah, yang kita diperintahkan untuk memperbanyaknya sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita kerjakan. Dan kebaikan apapun yang kita kerjakan, sedikit apapun dia tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita akan mendapatkannya nanti di akhirat sebagai balasan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Intaha selesai dari penjelasan Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala wa naktafi bihadzal qadar subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin